Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Eh, menjauh. Tuk tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk tunggal ada di mana, Wira? Tuk tunggal berada di jalan kampus. Eh, ini semua. diselingi pula tawar ria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liti pilu kehidupan dari dua insan manusia. Ulan dari bola lima rompang. Oh, iya, dia, iya, iya, iya. dia, dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Ana Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. dari dicegah kepergiannya, Ramanda. Kau oh, tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada bulan dari Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Oh, jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas itu. Ikutilah episode ke-11 Permata Merah Delima. Permata Merah Delima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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara dapat membebaskan Bulan Dari. Bahkan Batara dapat menolong nyawa anak kecil yang bernama Tapasudana, Sudana, sehingga anak itu terhindar dari kematian. Semua itu berkat bantuan Kirabumi yang tampaknya sangat baik pada Batara. Kini Lambano hanya tinggal kecewa, apalagi setelah cincin permata delima dibuang Bulan Dari, karena cincin itulah pengikat antara dia dengan Bulan Dari. gendong ini. Oh, anakku, anakku Tapa Sudana. Oh, kau selamat, nak. Ibumu sudah hampir gila memikirkanmu. Oh, Cip sayang, Cip ya nak ya. Kau ada dalam pelukan ibumu, nak. Aneh, berterima kasihlah pada Kang Batara, pada Wulandari. lah yang menyelamatkan Tapa Sudana. Aneh. Kang Batara, terima kasih, Kak. Terima kasih telah menyelamatkan anak saya. Oh, iya, ya, sudahlah. Ani? Ini ah, Sepi, ah, saya tidak melihat kehadirannya Sepi karena saya teramat gembira melihat anak saya ini kembali. Ya, ini semua pelajaran bagi kita, Ani. mari, Nyi. Mari, Kang Batara. Kakak Ulan, kita masuk ke dalam rumah. Iya. Iya. kesalahan yang kau buat, Lambano? Sehingga semua jadi kartu begini? Tidak, Ramanda. Oh, ah, kesalahanmu adalah membawa Wulandari ke tempat pesanggerahanmu Oh, bukankah pesanggerahan itu akan menjadi tempatku dan Wulandari juga kelak, Ramanda? Nah, itu. Itu kesalahanmu, Lambano. Belum lagi dia jadi istrimu, sudah kau bawa ke sana. Sehingga dia ingat kampung halamannya. Oh, dia teringat kampung halamannya. Bukan karena pasanggrahan itu, Ramanda. Siapa yang bilang bukan? dia teringat kampung halamannya ketika dia membuka jendela kamarmu. Gelang pengikatnya tersangkut di daun pintu, lalu jatuh ke halaman, sehingga hilanglah rasa sukanya pada dusun ini, pada kita semua. Nih, nih, aku temukan gelang ini di bawah jendela kamarmu. Oh, ini rupanya penyebabnya. Nih, dan lihat ini. Ah, ah jimat ini juga tertinggal di sini? Bukan, tapi tertinggal di pesanggrahanmu. Jimat ini jatuh ketika kau tangkap tangannya. Inilah akibatnya. Kalau kita kurang sabar, Lambano. Burung indah yang sudah di tangan bisa lepas karena kecerobohanmu. Iya, iya Ramanda. Ini memang kesalahanku. Tapi aku akan berusaha untuk mendapatkannya lagi. Sudah tertutup kemungkinan untuk mendapatkan dari Lambano. Karena cincin permata merah delima sudah dikembalikannya pada kita. Sudah dibuangnya ketika dia meninggalkan dusun ini. Tapi aku akan berusaha, Ramanda. Jangan gegabah kamu, Lambano. Kau akan berhadapan dengan Batara kalau kau berani mendekati dari lagi. Karena anak muda itu bukan sembarangan orang, tapi manusia yang luar biasa belum pernah ada manusia dari dunia sana bisa datang kemari, lalu mengobrak-abrik tempat ini seenaknya. Hmm, iya, hmm, kita telah mendapat hinaan dari dia, Ramanda. Lambano, yang penting sekarang kau renungkan kejadian-kejadian yang kau alami beberapa waktu yang lalu ini. Iya, Ramanda.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 Aku. Aku melihatnya samar-samar. Siapa? Dan dari mana asalmu? Apakah kau tuli? Tidak. Kau dengar pertanyaanku tadi? Iya. Aneh. Orang ini seperti ada jarak denganku. Walau dia berdiri di hadapanku. Seperti dia dan aku punya pembatas. Siapa kau? Aku hanya seorang budak dari sebuah dusun. Dari mana asal dusunmu? Dari dusun yang jauh. Apa nama dusun itu? Ah, uh, aku... Kenapa kau ragu? Aku ragu-ragu. Siapa namamu? Karena aku tidak jelas melihat wajahmu. Aku bernama Lambano, dari dusun Karang Angin. Berani kau datang kemari? Berani karena cinta yang terputus. Kau tahu, karena dunia kita sudah ada pembatas. Dari apa yang tampak sekarang pun aku sudah tahu, bahwa kita sudah jauh, sudah dibatasi. Mau apa kau menemuiku? Untuk melihat wajahmu yang halus bagaikan tepung. Lalu, apa lagi? Hanya itu. Tapi kalau ada waktu dan kesempatan, tentu aku ingin lagi kita bersama seperti dulu. Pakaianmu sungguh indah, Lambano. Pakaian ini jarang aku gunakan. Baru kali ini. Karena pakaian ini aku persiapkan untuk pesta perkawinan kita yang tak kunjung sampai. Berani kau mengulang cerita usang itu? Cerita di saat aku di bawah sihirmu. Di saat aku tidak sadar siapa diriku lagi. Bukan karena aku pengecut, maka aku pergunakan hal-hal itu pada dirimu. Tapi itulah kebanggaan kami orang-orang karang angin. Dusun yang mempunyai segunung ilmu yang hebat, yang tidak dipunyai oleh negeri yang lain. Eh, sudahlah. Kalau saja aku bebas ketika itu, maka aku akan sanggup menghadapimu. Kenapa kau begitu dendam pada aku, Wulandari? Sedangkan aku masih memendam rindu. Itu perbedaan kita. Kau rindu, tapi hatiku sudah kau buat sakit. Oh, maafkanlah. Ah, pergilah. Aku sudah bosan bicara denganmu. Aku sudah tidak mau lagi terkena sihirmu. Baiklah. Untuk yang terakhir kali, Bolehkah aku pegang tanganmu? Ah, jangan. Aku tidak suka. Ah, jangan. Bulan. Ah, Bulan. Ah, ah. Kenapa? Aku mimpi. Mimpi? Mimpi burukkah itu? Mimpi bertemu dengan Lambano. Hmm. Masih penasaran rupanya anak dusun karang angin itu. Bagaimana keadaan anakmu, Aning? Sudah agak tenang, Kirangga. Sudah bisa tidur pulas. Uh, tapi kami masih was-was, Kirangga. Uh, dia tidak akan diganggu lagi. Mm, saya takut kalau-kalau anak saya itu akan mereka ambil lagi, Ki. Uh, tidak, tidak, tidak. Tidak akan bisa. Baru-baru ini kakak Ulan masih bermimpi dengan Lambano, Kirangga. Ah, itu biasa. Karena baru terganggu dengan kejadian itu. Uh, Apakah mereka akan datang lagi kemari, Kirangga? Aku sudah bilang tidak mungkin. Betul itu, Kirangga? Betul. Karena mereka tampak takut pada Batara. Padanya hmm. sepi. Eh, apakah perlu anak kami mendapat jimat dari Kirangga? Oh, begitu. Tapi aku lihat dulu anakmu itu. Uh, kenapa lagi dengan anak kami itu, Kirangga? Biasanya orang yang pernah dilarikan oleh makhluk halus begini agak susah menjadi biasa kembali. Harus butuh waktu yang lama. Eh, maksud Kirangga? Ah, maaf, maaf. Kalau aku sampaikan ini pada kalian, nanti kalau dia sudah agak besar, dia akan jadi orang yang pendiam. Uh, harus begitu, Ki? Iya, uh, maksudku begini. Sepanjang hidupnya, dia akan selalu teringat hal-hal yang pernah dialaminya. Apalagi yang dialaminya itu hal yang sangat menakutkan. Bahkan dia juga ada keinginan untuk kembali ke sana. Nah, Kirangga, Hal itu yang kami takutkan, Ki. <laughs> Iya, Ki. Tolonglah kami, Ki. Tolonglah. Ah, aku lihat dulu anak kalian itu. Bagaimana keadaannya setelah beberapa hari ini terlepas dari bahaya? Silakan, Kirangga.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 itu dia, tidur pulas. Ya, ya, dia letih sekali. Uh, sudah diberi makan dia, Neng? Sudah, Kang. Apa masih mengigau dia? Sudah tidak, Ki. Hmm, bagus kalau begitu. Uh, aku bisa bangunkan dia. Silakan. Hop, hop. Ah, bagaimana Kirangka? Hmm, Anakmu masih terkejut. Uh, <laughs> diam sayang. Cuk, cuk, cuk, cuk, cuk. ya. <laughs> Jangan takut ya, jangan takut. <laughs> Lihat, cuk, cuk, cuk, cuk. siapa kakek ini ha? Siapa? Nah, Ki, dia mulai tersenyum Ki. Itu pertanda dia tidak takut melihat aku. iya. Tapi dia masih letih. Iya masih letih. Ki. Lihat matanya. Dia masih mencari hal-hal yang aneh di sekitarnya. Uh. Bagaimana dia, Ki? Hmm, anak kalian ini bagus. Dia kuat. Dia tidak terganggu. Jadi, bagaimana Kirangga? Iya, Ki. Ya, tidak apa-apa. Ah, dia diganggu lagi oleh orang-orang dusun Karang Angin. Nah, nah, nah. Matanya, Ki. Matanya. Masih ada yang mengganggunya. Pak, ah, jadi, bagaimana, Ki? Akan ah, aku tanya pada yang datang ini. Ah, ada yang datang, Ki? Ada. Hanya kalian tidak bisa melihatnya. Boleh aku bertanya, siapa yang datang ini? Boleh, Tirangga. Hmm, kau sudah tahu namaku. Siapa yang tidak dengar nama Kirangga yang hebat ini? Hehehe, jangan memuji aku. Aku tidak suka dipuji. Kirangga terlalu merendah. Aku tidak bisa berbangga. Karena yang menyelamatkan anak ini dari tanganmu bukan aku. Sudahlah, tidak usah diulang lagi. Semua orang juga sudah tahu. Eh, kenapa kau akan mengajarku? Ah, tidak. Nah, pergilah kau. Jangan kau ganggu lagi anak kecil ini. Aku akan pergi. Tapi lihatlah, aku akan mempertunjukkan sebuah permainan. Eh, jangan kau tunjukkan hal-hal aneh di hadapanku. Pergilah Lambado. Baiklah, aku permisi. Bagaimana Kirangga? Uh, eh, uh, ah. dia sudah pergi. Siapa Ki? Laki-laki yang bernama Lambado. Mau apa dia kemari? Dia hanya datang untuk melihat-lihat Sudana. Bahkan dia ingin membuat sebuah hiburan untuk anak itu. Hmm. Aku suruh pergi saja dia. Jadi betul Lambado yang datang itu, Ki? Iya, iya, iya. Dia masih ingin mencoba-coba kita. Tapi dia tidak bisa masuk. Karena semua sudah kita tutup.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 Tembong, kakeknya dan Raden Wangsa Dirja. Nah pendengar yang berbahagia, Marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-11 Bermata Merah Delima.